bayyinatun fi suduril ladina utul ilm Al-Quran merupakan kalam Allah yang di dalamnya mengandung ayat-ayat yang bayinat, ayat-ayat yang sangat jelas dan terang. di dalam dada bagi orang-orang yang telah diberikan padanya ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan pada Al-Waqi'ah dari ayat yang ke-77 sampai 79, "Innahu laQur'anun Karim." Innahu لقرآن karimun dia yaitu Al-Quran yang merupakan kalamullah adalah Al-Quran yang karim Al-Quran yang sangat mulia kalam yang sangat mulia fi kitabim maknun yang Allah Azza wa jalla abadikan dalam kitab maknun yang terpelihara yaitu lahul Mahfuz dipelihara pada eh, kitab yang terjaga yaitu Lauh Al-Mahfuz la yamassuhu illa al-mutahharun tidak menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan sebagian mufassir menyebutkan bahwa al-mutahharun di sini adalah malaika. Naam. وبعد أن قسم على ذلك وقال تعالى أو بعد أن أقسم على ذلك yaitu setelah penyebutan tentang Allah Azza wa Jalla bersumpah. Lalu berikut ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwa di sekian banyak surat dari surat-surat yang ada pada Al-Quran, Allah Azza wa membuka dengan apa yang diistilahkan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah, yaitu ayat susunannya ialah huruf-huruf yang terputus. Nah. Di antaranya yang disebutkan oleh muallif atau syarih dalam hal ini Syekh Muthaimin pada Maryam pada surat Maryam diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah kaf ha ya ain sad tersusun daripada huruf kaf, kemudian ha, ya, kemudian ada ain dan ada sad. Dan pada Al-Quran Karim, manakala huruf muqatta'ah, maka pembacaannya ialah pada hurufnya. Kaf, ha, ya, ain, sad. Bukan dengan kahaya bukan dengan huruf yang diharokati. Karena ka berarti terharokati fathah. Tapi kaf di sini harfun kaf. Dan di situ ada mad kaf ha ya ain sad. Naam. Kemudian pada Asyura pada Syura Allah Azza wa Jal juga membuka dengan huruf muqatta'ah seperti hamim ain sin qaf Lalu muallif menekankan waftataha tis'an wa ishrina suratan bil huruf al muqatta'ah terdapat di situ eh, 29 surat yang ada pada Al-Quran yang kita mengenal bahwa Al-Quran 114 surah atau surat Al-Quran lalu dari 114 itu ada 29 yang permulaan dari surat tersebut itu diawali dengan apa? Huruf-huruf yang disilakan muqatta'ah. Tidak bersambung seperti kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir dan seterusnya. Di antaranya ialah pada Ibrahim atau sebelumnya pada Al-Baqarah. Sebelumnya pada Al-Baqarah, kemudian pada Ali Imran itu dibuka dengan apa? Alif Lam Mim. Pada Al-Baqarah dan Ali Imran itu dibuka dengan Alif Lam Mim. Adapun pada Al-A'raf Naam Barakallahu fikum Pengawalan yang ada pada Al-A'raf ialah Alif Lam Mim Sad. Kemudian pada surat Yunus, Hud, Yusuf itu dengan alif lam ra dan seterusnya barang siapa yang mencermati akan menjumpai adanya 29 surat yang dibuka dengan apa huruf muqatta'ah alif lam mim ra demikian pula uh, Toha, Tosimim, Tosin dan seterusnya yang insya Allah mungkin uh, kita bisa merujuk kepada para fikum Al-Qur'anul Karim. Karena itu sering kalau kita sudah masuk kepada hamim, maka seringnya itu adalah pertanda memasuki pada juz atau lima juz dari belakang ketika seorang sudah memasuki penghafalannya pada apa? Hamim. Naam. Wa qala an sallallahu alaihi wasallam wa man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dengan mahir Barang siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir Yaitu Fa'arabahu dia baca tentang Pembacaannya dengan Baik Tanpa ada lahan, tanpa ada kesalahan Falahu bikulli harfin minhu Ashru hasanatin Maka pada setiap masing-masing huruf Pada setiap masing-masing huruf dari ayat yang dia baca itu mendapatkan pahala dan dilipat gandakan sampai sepuluh kali lipatnya. Barakallahu fikum. Ini termasuk eh, yaitu keajaiban dan kemuliaan serta keutamaan yang ada pada al quran Al Karim di mana Al-Qur'an itu dibaca saja dengan catatan seorang e, meniatkan ibadah kepada Allah dan mengetahui tentang adab-adab dalam tilawah, adab-adab dalam tilawah, kemudian diikhlaskan karena Allah, maka satu hurufnya mendapatkan apa? Pahala dan dilipat gandakan sampai 10 eh, kali apa lipatnya satu huruf maka ketika seorang membaca alhamdulillahirabbil alamin tersusun di situ huruf alif, kemudian lam, ha, mim, dal dan berikutnya. Bukan satu huruf alhamdulillahirabbil alamin karena itu kalimat. Waman qara'ahu wa lahana Barang siapa yang membaca dan dalam bacaannya ada lahannya ada lahannya yaitu ada kesalahannya falahu bikulli harfin hasanah falahu bikulli harfin hasanah maka bagi sang pembaca tadi pada setiap huruf itu ada satu kebaikan satu hurufnya ada satu kebaikan di sebutkan bahwa hadis ini termasuk hadis yang sangat lemah. Barakallahu fikum. Meskipun di sana ada syawahid atau di sana ada pengganti daripada hadis yang lain yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Atau hadis uh, eh, Ibnu Umar yang menunjukkan bahwa dalam membaca Al-Qur'an seorang mendapatkan apa pahala. Tidak seperti hadis yang disebutkan oleh muallif di sini. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam iqra'ul Qur'an qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufah iqamata sahm. Bacalah Al-Qur'an bacalah Al-Quran. Sebelum datangnya waktu adanya kaum, kaum yaitu manusia yang berjumlah, yang mereka itu yuqimuna hurufah, memperhatikan tentang masalah huruf-hurufnya, adanya ihtimam perhatian kepada membacanya, itu perhatiannya seperti mata sahm. Sebagaimana menyusun anak panah. Kan membutuhkan kepada apa? Kecermatan. Bacalah, perhatikanlah, tekunilah. Dalam hal membaca Al-Quran sebelum datang, satu kaum yang mereka itu dalam memperhatikan Al-Quran sebagaimana mereka menyusun anak panah la yujawizu taraqihim tetapi bacaan mereka itu tidak melewati kerongkongan bacaan mereka tidak melewati kerongkongan yata'ajjaluna ajrahu mereka sangat terburu-buru untuk mendapatkan pahala wala yata'ajjaluna dan tidak ingin ditunda tidak ingin apa ditunda dan hadis ini merupakan hadis yang sahih. Waqala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Demikian pula berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma I'rabul Quran ahabbu ilaina min hifdhi ba'dhi hurufih. Kembali asar ini juga diisyaratkan tentang sebuah asar yang dhaif yaitu penyandarannya kepada Abu Bakar demikian pula kepada Umar. Kata Abu Bakar dan Umar I'rabul Quran memperhatikan masalah pengejaan Al-Quran di dhamma ataukah di fathah ataukah di kasrah itu lebih aku cintai ketimbang menghafal sebagian hurufnya. Lebih kami cintai ketimbang menghafal sebagian apa hurufnya. Namun dikatakan bahwa asar ini yaitu ucapan Abu Bakar dan Umar ialah lemah dari sisi bahwa pada sanatnya terdapat kelemahan rawi dan juga keterputusan keterputusan dalam hal e, penyampai berita ini, penyampai berita ini. Waqala Ali radhiyallahu an, berkata Ali radhiyallahu an, Man kafara harfin minhu faqad kafar bihi kullah. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia dengan pengingkaran satu huruf tadi telah mengingkari seluruhnya. Karena apa? Itu kalamullah. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia telah mengingkari seluruhnya. ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر dan tidak ada khilaf yaitu perbedaan pendapat di kalangan para ulama Bahkan di kalangan kaum muslimin, siapa yang terang-terangan menentang menentang Al-Quran, satu surat atau satu ayat atau satu kalimat atau satu huruf maka dia kafir barang siapa yang menentang satu surat satu ayat satu kalimat bahkan satu huruf dikatakan apa dia kafir. Wa fi hadza hujjatun qati'atun ala annahu hurufun. Di sini ucapan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan apa? huruf. Kalimat yang tersusun huruf. Karena tadi siapa yang mengingkari satu surat atau ayat atau kalimat atau huruf satu huruf saja dikatakan apa? telah kafir. Fabarakallahu fikum. Kesimpulan yang ada bahwa Al-Quran hurufun wa kalimatun. Al-Quran merupakan apa? Susunan yang di situ merupakan kalam Allah yang di dalamnya terdapat huruf, huruf, huruf hijaiyah dan adanya kalimat. Adanya kalimat. Fa barakallahu fikum di sini e, perlu adanya upaya untuk memperhatikan Al-Quran. Upaya untuk memperhatikan Al-Quran. Tidak ada negara yang kepeduliannya memperhatikan tentang Al-Quran itu menandingi kerajaan Arab Saudi. Pertama dari sisi ihtimam dalam hal penghafalan. Ihtimam dalam hal penghafalan. Bahkan belum lama barakalafikum pengulangan dari eh, raja yang dalam hal ini Raja Salman hafizahullah taala mengulang kembali tentang wasiat-wasiat raja-raja sebelumnya untuk memperhatikan masalah hifzul Quran karena itu barang siapa yang pernah e, berkunjung ke negeri Haramain baik itu Makkah ataupun Madinah di sana banyak halakat-halakat halakoh-halakoh e, eh, barakallahu fikum majlis kecil yang dikatakan halakoh kadang berjumlah 10 anak 20 anak kemudian ada satu mudaris di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu upaya untuk menghafalkan Al-Qur'an kepada anak-anak. Menghafalkan Al-Qur'an kepada anak-anak. Bahkan himbauan kepada sekian banyak masjid yang ada di negeri tersebut tentang masalah apa? Hifdzul Quran. Hifdzul Quran. Nah, dan di sana juga ada ya kelasnya kita kalau boleh meminjam mungkin dengan istilah apa? MTQ, musabaqah tilawah Al-Qur'an. Walaupun di sana akrab dengan musabaqah hif Berlomba tapi menghafal. Nah, pernah kita jumpai dalam sebuah apa? pengujian, pengujian kepada seorang anak atas hafalannya. Itu seorang penguji membaca sebuah ayat. Lalu ditanyakan, di manakah ayat ini? Di surat apa? Nomor berapa? Surat apa? Nomor berapa? Kemudian disuruh baca mundur. Sebelumnya apa? Terus mundur-mundur sampai mungkin lima ayat. Setelahnya apa? Subhanallah. Yang semacam ini tidak sedikit yang semacam ini apa? Tidak sedikit. Adanya anak-anak yang diuji. Nah, barakallahu fikum. Sebuah ayat dibacakan ayat, ditanya di surat apa, nomor berapa. Lalu ayat sebelumnya apa, setelahnya apa. Demikian. Fa beda mungkin dengan istilah musabakah di tempat kita yang sebatas pengetahuan kita ketahui itu hanya sekedar untuk apa? Untuk meramaikan bahkan Allah alam ya mudah-mudahan salah dalam penilaian itu hanya untuk apa? menyemarakkan dan mendapatkan penilaian yang apa? yang positif daerah misalnya Jawa Tengah atau istilahnya mungkin nanti Jawa Timur dimenangkan siapa MTQ pada tahun ini kan begitu. Nah kadang-kadang pemainnya tunggal. Kadang-kadang apa pemainnya apa tunggal. Barakallahu Tidak sedikit yang kadang-kadang tetangga sebelah itu nyewa dari tempat yang lain kan begitu ya untuk acara-acara tersebut. Sehingga eh, acara ya sekedar kepada seremonial. Kemudian ihtimam yang berikutnya tentang mencetak. Tentang mencetak. Subhanallah. Mencetak yang tanpa diterjemahkan itu kan sudah banyak. Makanya sering kita mendapatkan hadiah-hadiah. Wakaf yang dikatakan wakaf lillahi ta'ala. Itu kan mushaf yang cukup banyak itu kan dari Saudi ya. Wakaf. Belum perhatian negeri tersebut untuk mencetak lalu ada terjemahan baik dengan bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya kan begitu ya. Nah, jadi luar biasa. Itu upaya memperhatikan Al-Qur'an di antaranya tadi penghafalan juga tentang masalah inayah pembelajaran. Inayah pembelajaran. Eh, pusat-pusat pendidikan baik yang dikatakan resmi seperti jamiah, universitas, baik yang di Madinah atau yang di Riyadh atau yang di Makkah itu barakallahu fikum eh, memiliki perhatian dalam hal ulumut tafsir. Ilmu yang mendukung perihal apa? Tafsir Al-Qur'an. Karena sebagian ulama menyebutkan iyaka hati-hati oleh kalian tentang apa? Ilmu tafsir. Hati-hati kalian tentang ilmu tafsir fa innahu ibaratun an kalamillah. Karena ilmu tafsir tafsir daripada Al-Qur'an itu ibarat pengibaratan daripada kalamullah salah mentafsirkan, salah pula dalam hal memaknai tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Jangan sembarangan dalam hal menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Bahkan eh, di tingkat jenjang pendidikan ya, kalau mungkin Eh, kelasnya kita ya sarjana S1 kemudian nanti S2-nya, S3-nya begitu. Sekarang ketika masuk untuk belajar lagi dari sarjana S1 masuk kemudian S2 itu juga ditanya lagi berapa Al-Qur'an yang dihafal berapa apa yang dihafal dan itu menjadi persyaratan. Itu menjadi apa? Persyaratan. Menunjukkan bahwa ihtimam perhatian kepada Al-Quran itu luar biasa. Perhatian kepada Al-Quran itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan eh, ma'ahid pondok-pondok yang eh, kita mulai untuk merintis itu ada sisi perhatian kepada Al-Quran dengan perhatian yang sangat. Dan kita menghimbau juga kepada ikhwan, Barakallahu fikum, tidak ada e, kata bermakna terlambat, demikian pula mengisilakan tidak punya kemampuan, itu untuk ikut serta memperhatikan masalah Al-Quran. Sebagai misal, sebagai misal, tak kala dibuka tentang Ma'had Tahfidz, Ma'had Tahfidz Al-Qur'an. Barakallahu fikum, tentunya di situ akan memakan dan menyita waktu dalam hal mendengarkan yang disilakan mentasmi, memperdengarkan bacaan seorang talib, seorang santri kepada gurunya, memperdengarkan untuk disorkan hafalannya dibenarkan bacaannya. Nah. Nah ini kalau sekedar para kalafikum mengandalkan kepada pengajar-pengajar yang uh, inti ya bisa saja tidak berjalan. Karena itu membutuhkan kepada ta'awun al-aba para ikhwan yang sudah berkeluarga, ummahat diminta waktunya kesempatan mungkin ba'dal fajar, kesempatan mungkin antara waktu-waktu mereka masuk belajar. Sebelum mereka berangkat kepada aktivitas mungkin mencari eh, maisha, mencari penghasilan hidup, diminta waktunya apakah sepekan sekali, jika tidak ada kemampuan minimal atau jika mampu maka tiap hari diminta ta'awunnya. Jangan kemudian beralasan mengatakan saya tidak bisa membaca Al-Quran. Yang penting anak saya bisa. Jangan demikian. Belajar. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Nah. Plus dalam hal ini juga orang tua. Orang tua manakala menitipkan anak-anaknya dalam hal eh, penghafalan Al-Quran. Hendaknya di rumah. Terkhusus para ibu. Kesempatannya lebih panjang. Untuk tidak apa jenuh-jenuhnya dan juga harapannya meluangkan dan melonggarkan waktu untuk mendengarkan hafalan bagi putra maupun putrinya, terkhusus anak-anak kita yang mereka hafalannya sudah masuk pada hafalan-hafalan yang mungkin dikatakan melebihi sepertiga dari Al-Quran atau dua pertiga membutuhkan kepada yata'ahad untuk bertemu lagi dengan hafalan yang sudah dia hafal, ayat yang yang sudah dia baca itu lebih sering. Karena dengan itu insya Allah akan lebih uh, kuat dan kokoh hafalannya. Naam. Fa barakallahu fikum. Ini termasuk perkara yang sepantasnya bagi kita untuk bertawun. Demikian pula Eh, himbauan kepada para orang tua yang mungkin eh, putra putrinya belum bisa menitipkan di jenjang pendidikan eh, pondok pesantren, tatkala mereka masih belajar belajar di pendidikan umum, maka hendaknya diberi waktu kesempatan agar menghafal Quran. Diberi kesempatan waktu untuk menghafal Quran. Barakallahu fiikum. Eh, tentunya kadang kita mendapati pemandangan-pemandangan kenyataan-kenyataan yang eh, sangat kita sayangkan misalnya pas Ramadan saat Ramadan tiba pas saat sholat tarawih di kampung-kampung di tempat-tempat yang kadang di situ masya Allah masjidnya rame sang imam kadang mereka membaca itu dari sepanjang sholat tarawih dari sepanjang sholat tarawih Barakalafikum dari mulai awal Ramadan hingga akhir tidak melewati sepertiga juz amma misalnya dari wadduha dari wadduha ke bawah kemudian itu dibaca pada ayat pertama adapun ayat kedua hanya al-ikhlas itu itu mungkin di sebagian tempat masya Allah sudah sudah jagoan itu tanpa membaca Al-Quran sudah hafal dari uh, apa surat-surat pendek dari mulai wadhuha sampai kepada anas tanpa melihat mushaf itu sudah masya Allah sudah sudah dipuji dan tidak sedikit yang kemudian sekarang banyak masjid-masjid yang di tempat imam itu dibuatkan meja berdiri untuk meletakkan meletakkan mushaf yang besar kan begitu ya sehingga tidak sedikit para imam itu membaca mushaf ketika sholat Naam, barakallahu fikum. Boleh, hukum asalnya boleh. Ketika seorang sholat tarawih, kemudian ketidakmampuan dia membaca Al-Quran dari hafalan lalu membaca mushaf diperbolehkan. Namun tentunya akan sempurna jika dari hafalannya. Karena akan menjauhkan dari berbagai macam perkara-perkara yang semestinya dia tidak kerjakan. Seperti membuka mushaf kan begitu ya, gerakan tambahan-tambahan gerakan yang semestinya dia tidak melakukannya. Nah, fa barakallahu fikum sehingga perhatian kepada Al-Qur'an itu semestinya eh, diberi motivasi untuk memiliki perhatian yang lebih. Kita kembali kepada pembahasan yang disebutkan muallif قال القرآن حروف وكلمات القرآن حروف وكلمات القرآن حروف وكلمات وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة ثمانية آه، ابن Qudama yaitu Syekh Nusaimin menyebutkan bahwa menetapkan Al-Quran itu sebagai kalau Allah yang ada huruf dan kalimat. Ibnu Qudamah telah menyebutkan delapan dalil. Delapan dalil. Yang pertama ialah dalil yang menunjukkan annal kufara qalu innahu syi'run orang-orang kafir menjuluki bahwa Al-Quran itu syair. Menjuluki bahwa Al-Quran itu apa? Eh, syair. Yaitu berupa syair saja. Naam. Seperti qaulu ta'ala, In hada illa qaulul bashar. Tiada lain Al-Quran merupakan ucapan manusia saja. Nah. Dan Allah Azza wa Jal menepis, وَمَا wa ma وَمَا bagilah. In huwa illa إِلَّا wa quranun mubin. Yang kami ajarkan bukan syair. Walaupun orang-orang kafir mengatakan syair. E, penilaian orang-orang kafir di masa Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu syair, tahu ya syair? Kata mereka syair-syair Al-Quran itu. Hanya berisi apa? Syair-syair. Perkataan tersebut, perkataan tersebut atau pernyataan orang-orang kafir mengatakan bahwa Quran itu syair, wala yumkin an yusaf bidalik illa bima huwa bi, illa bima illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Kata Syekh rahimahullah, uh, muallif rahimahullah ketika menyebutkan ayat yang menyatakan di mana orang kafir menilai Quran itu syair. Kalau syair kami bisa kan begitu. Kata mereka, kalau itu syair, kalau itu eh, ucapan manusia, kami juga bisa membuat kami juga bisa menyusunnya kan demikian nah, kata Syekh Muslimin pernyataan orang kafir bahwa Al-Quran itu syair-syair kelazimannya tidak mungkin disifati dengan syair kan begitu ya tidak mungkin disifati dengan syair kecuali sesuatu yang ada huruf dan kalimatnya kan demikian berarti Al-Quran itu ada huruf dan kalimat bisa dipahami di sini? Ketika orang kafir mengatakan itu kan syair. Kalau syair, berarti mereka paham. Ada huruf dan ada kalimatnya. Sampai di sini dipahami? Ini justru ucapan orang-orang kafir yang menyatakan bahwa Quran itu hanya syair. Ini sebagai perkara yang menetapkan. Orang kafir saja mengakui itu syair. Katanya kan demikian. Yang nggak mungkin mereka menyifati Al-Quran itu syair kecuali adanya huruf dan kalimat. Bagaimana akan mengatakan syair kalau tidak ada huruf dan kalimatnya? Faham? Walaupun walaupun penilaian orang kafir bahwa Quran itu syair itu tidak benar kan demikian. Dipahami sampai di sini ya. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyanggah wa ma'allamnahu apa? syair Oma yang bagilah tidak sepantasnya kami ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW syair dan tidak sepantasnya Nabi semulia itu e, menyampaikan ayat yang kandungannya hanya syair kan begitu. Yang kedua, An Allah tahadda al-mukadzibin bih. Allah menantang. Allah menantang tentang orang-orang yang mereka mengatakan syair, orang-orang yang mengatakan bahwa itu ucapan manusia dengan tantangan yang cukup banyak menantang dengan tantangan yang cukup banyak yaitu uh, yatahadda di antara ayat yang juga disebutkan oleh muallif rahimahullah ialah kulla in istama'at al-insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Yaitu pada Al-Isra Katakan seandainya manusia dan jin, manusia dan jin semuanya berkumpul, mengerahkan kemampuannya untuk mendatangkan semisal Al-Quran, sungguh mereka tidak akan mendatangkan yang semisalnya, walaupun satu dengan yang lainnya saling bersekutu dan bantu membantu. Kan demikian. Itu bentuk tahaddi. Faqala anna Allah tahadda al-mukadzibin bi an ya'tu bi mithli. Walau lam yakun hurufan wa kalimat. Seandainya Quran itu bukan bentuknya huruf dan kalimat, lakana tahaddi ghair ma'qul. Tentunya Allah ketika menantang, tolong datangkan seperti Al-Quran. Kan begitu. Tolong datangkan seperti Al-Quran. Maka ketika Allah menantang mereka, tidak mungkin mereka tidak memahami. Kan begitu. Tentunya ketika Allah menantang kepada mereka, tolong datangkan kalau mereka mengatakan mampu untuk bisa membuat Al-Quran. Tantangan tersebut tidak mungkin akan dipahami kecuali ketika mereka paham bahwa pada Al-Quran itu ada apa? Ada huruf dan kalimat. It la yumkin at-tahaddi illa bi syai'in ma'lum bashari, ma huwa atau yadri ma huwa dan tidak mungkin seorang dikatakan mendapatkan tantangan dari Allah kecuali kepada satu yang dia faham, dia tahu tentang apa yang diucapkan. Itu poin yang kedua yang disebutkan muallif tentang ayat bahwasanya Allah Azza wa Jalla yatahadda. Tolong kalau kalian mengatakan itu syair, kami mampu. Ya, tolong datangkan satu surat yang seperti apa pada Al-Qur'an. Berarti Allah menantang dan kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa. Yang tidak mungkin mereka kecuali memahami bahwa pada Al-Qur'an itu ada apa? Huruf dan apa? Kalimat dan insya Allah mungkin kita sambung ba'da suatu maghrib bi'idnillahi azza wa jalla. Barakallahu hafizakumullah.